Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai taqdimul hali ala amiliha, yaitu mendahulukan hal dari amilnya. Maka beliau kemudian mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-343 dan bait yang ke-344 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal halu in yunsab bi fi'lin surrifa aw sifatin ashbahatil musarrafa dan jika hal itu dinasabkan oleh fi'il yang mutasarrif. Ya, kita mengetahui fi'il mutasarrif itu lawan dari fi'il yang jamid. Ya, fi'il yang mutasarrif itu fi'il yang bisa berubah bentuk ya, dari maudhi kemudian menjadi mudhari' dan juga amr. Jadi di sini pembahasannya jika hal itu dinasabkan oleh fi'il yang mutasarrif, au sifatin ashbahatil musarrafa atau sifah musyabbahah atau sifah yang menyerupai fiil yang mutasarrif. Nah, apa yang terjadi jika hal itu dinasobkan oleh fiil yang mutasarrif atau sifah musyabbahah atau yang menyerupai mutasarrif? Faja izun takdimuhu. Ya, maka boleh hal itu didahulukan dari amilnya. Jadi perhatikan di sini pembahasannya adalah bolehnya hal mendahului amil. Kalau pembahasan sebelumnya, hal itu mendahului sohibul halnya. Nah contohnya apa? Kamus ri'adha rohilun wa mukhlison zaidun da'a. Ya faja izun takdimuhu kamus ri'a Darahilun wa mukhlison zaidun da'a. Contohnya apa? Musri'a dharahilun. Ya, asalnya adalah dharahilun atau hadarahilun musri'an. Ini adalah seseorang yang pergi ya, dalam keadaan terburu-buru. Maka hada di sini itu adalah isim isyarah Kemudian setelah isim isyarah ada rohilun. Ya, rohilun itu kita mengetahui berupa isim fa'il. Nah, isim fa'il itu adalah sifah yang menyerupai fi'il mutasarrif. Berarti dia dapat beramal seperti amalannya fi'il. Maka di sini amilnya itu adalah yang rohilun. Maka di sini boleh musri'an itu mendahului rohilun. Maksudnya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua wa mukhlisan zaidun da'a. Ya wa mukhlisan zaidun da'a. Asalnya ya bisa zaidun da'a mukhlisan atau da'a zaidun mukhlisan. Maka di sini amilnya itu adalah fi'il da'a. Ya amilnya adalah fi'il da'a dan da'a adalah fi'il yang mutasarrif karena bisa berubah menjadi yada'u ya fi'il mudhari' kemudian ud'u uh, e, fi'il amr maka di sini karena amilnya adalah fi'il yang mutasarrif, maka um, halnya yaitu mukhlison, ya kan asalnya adalah Zaidun da'a mukhlison, Zaid telah berdoa dalam keadaan ikhlas, maka mukhlison boleh didahulukan menjadi mukhlison Zaidun da'a. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan kedua bait ini beliau mengatakan Al-aslu fil hali an tata'akhkhara an amiliha Hukum asalnya yang namanya hal itu datang setelah amilnya ya asalnya itu hal itu diakhirkan dari amilnya kita lihat catatan kaki Al-amilu fil hali qad yakunu lafziyan. Amil yang beramal pada hal itu terkadang berbentuk amil yang lafzi. Kal fi'li, ya contoh amil lafzi adalah fi'il, wal masdari, dan juga masdar, wal wasfil amili, dan wasf atau sifah yang beramal. Maka fi'il, masdar, dan wasf yang beramal itu adalah amil yang lafzi. Wa qad yakunu ma'nawiyan. Dan amil yang beramal padahal itu juga terkadang berupa amil yang maknawi. Apa contoh amil yang maknawi? Ka asma'il isyarati. Ya contohnya adalah isim isyarah. Wa ba'dil hurufi. Ya dan juga sebagian huruf al-atiyati qoriban yang itu nanti akan dijelaskan dalam waktu dekat. Wa shibahil jumlati. Dan contoh dari amil maknawi itu adalah shibahul jumlah. Wal kathiru fil amthilati. Dan kebanyakan pada contoh, ittihadul amili fil hali wa sahibiha. Ya, pada contoh-contoh itu biasanya atau kebanyakan amil yang beramal pada hal itu sama dengan amil yang beramal pada sahibul hal. Ini sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ya ini jadi kebanyakan pada contoh itu amil yang beramal pada hal dan amil yang beramal pada sahibul hal itu sama. Wa qad yakhtaliful amilu fil hali wal amili maaf wa qad yahtaliful amilu fil hali wal amilu fi sahibiha. Dan terkadang amil yang beramal pada hal dan amil yang beramal pada sahibul hal itu terkadang berbeda. Kal hali minal mubtada'i. Ya, misalnya hal yang sahibul halnya itu berupa mubtada. Nahwu contohnya fil masjidi khalidun jalisan. Ya fil masjidi khalidun jalisan. Khalid itu berada di dalam masjid dalam keadaan duduk. Fajalisan halun min khalidun. Maka lafaz jalisan adalah hal dari mubtada yaitu khalidun wal amilu fil hali huwal mubtada'u dan yang beramal kepada hal itu adalah mubtada yaitu lafat khalidun wal amilu fi sahibil hali huwal ibtida'u dan amil yang beramal pada sahibul hal itu adalah ibtida ya karena khalid itu khalidun adalah mubtada dia marfu karena ibtida Ya, karena kedudukannya sebagai mubtada. Wa qad dzakarna fi ma sabaqa annal haqqo huwa sihhatu maji'il hali minal mubtada'i. Dan sungguh kami telah menjelaskan pada penjelasan yang telah berlalu bahwa pendapat yang benar, yang lebih kuat, itu adalah bolehnya hal itu datang ya, bagi sohibul hal yang berupa mubtada. Ya, jadi boleh hal itu datang walaupun sohibul halnya itu berupa mubtada. Walau amilu fil hali wa sahibiha. Walaupun amil yang beramal pada hal itu berbeda dengan amil yang beramal pada sohibul hal. Id ya sedangkan inittihadahuma Maaf. Uh, mungkin dibaca ya. inna saja ya. Id innatihadahuma laisa bisyartin 'ala rajihi. Ya sedangkan, uh, persamaan ya samanya amil yang beramal pada hal dan sahibul hal itu bukan syarat, menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, jadi sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kesamaan amil antara hal dan sohibul hal itu bukan syarat menurut pendapat yang lebih kuat. Wa qad dzakarna qariban nahwa hadza indal kalami 'alal hali minal mudhofi ilaihi. Dan sungguh kami telah menjelaskannya ya belum terlalu lama sebelum ini. Ya contoh ini ketika menjelaskan mengenai hal dari mudhof ilaihi. Kita kembali ke atas. Ya, maka di sini dijelaskan al aslu fil hali antata'akhkhara an amiliha. Ya, hukum asalnya yang namanya hal itu diakhirkan dari amilnya. Nah, contohnya astaiqidhu minan naumi mubakkiran saya bangun dari tidur dalam keadaan ya, bangun yang awal nah, atau pada pagi hari ya, atau dalam keadaan bangun awal. Wa yajuzu taqattumuhu ala amilihi fi maudhi'aini. Dan boleh mendahulukan hal dari dari amilnya, ya boleh mendahulukan hal dari amilnya pada dua keadaan. Al-awwalu, keadaan yang pertama, an yakunal amilu fil hali fi'lan mutasarrifan. Yaitu ketika amil dari hal, ya amil yang beramal dari hal, itu berupa fi'il yang mutasarrif. Nahwu contohnya, ja'al mudhnibu mu'tadhiron. Ja'al mudhnibu mu'tadhiron. Ya, maka contohnya ini adalah ya tersangka atau orang yang bersalah tersebut telah datang dalam keadaan yang menyampaikan alasan, yang menyampaikan uzur. Maka di sini jaa adalah fi'il yang mutasarrif. Maka karena fi'il yang mutasarrif, hal itu boleh didahulukan dari uh, eh, amilnya. Maka bagaimana fatakulu maka engkau katakan mu'tadziran ja'al mudhnibu. Tersangka tersebut telah datang dalam keadaan ya, menyampaikan alasan atau menyampaikan udzur. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman khusya'an absaruhum yakhrujun. Mereka keluar dalam keadaan yang menundukkan pandangan mereka. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Waqad qara'a Abu Amrin wa Hamzatu wal Kisa'iyyu khashi'an bil ifradi. Ulama qiraah yaitu Abu Amr dan Hamzah ya dan Hamzah dan Al-Kisai yang beliau bertiga adalah ulama besar qiraah ya bahkan perawi qiraah qiraah yang tujuh Nah, beliau bertiga itu membacanya dengan khosyian, menjadi khosyian absaruhum yakhrujuna. Ya, dengan mufrad ya. Khosyian kan mufrad dari khusyaan wa al baquna khusy'an. Dan ulama qiraah yang lain yang tersisa itu membacanya dengan khusy'an. Wa absaruhum fa'ilun lil wasfi. Dan lafat absaruhum yaitu marfu sebagai fa'il dari wasf. Kita kembali ke atas. fa Fakhusya'an halun minal wawi fi yakhrujuna. Maka lafat khusya'an adalah hal dari domir wawu yang ada pada fi'il yakhrujuna. Wa qad taqaddama ala amilihi. Dan khusya'an itu ya, mendahului amilnya yaitu yakhrujuna. Sani yang kedua an yakunal amilu sifatan tushbihul fi'la fit tasarrufi. Ya, jadi keadaan yang pertama yang memperbolehkan amil, maaf, yang memperbolehkan hal itu mendahului amilnya. Maka di sini ada keadaan yang kedua di mana hal itu boleh mendahului amilnya, yaitu ketika an yakunal amilu sifatan tushbihul fi'la fit tasarrufi. Yaitu ketika amilnya itu berupa sifat yang menyerupai fi'il dalam tasarrufnya. Nahwu contohnya, Hisyamun muntaliqun musri'an. Hisyamun muntaliqun musri'an. Hisyam itu sedang pergi dalam keadaan tergesa-gesa. Maka kita perhatikan muntaliqun itu adalah sifah. Ya, sifah yang menyerupai fi'il dari sisi tasarrufnya. Dengan kata lain, muntolikun adalah isim fa'il dari intolako yang toliku. Maka karena amilnya itu adalah isim fa'il, boleh uh, hal itu mendahului amilnya menjadi hisyamun mustri'an muntolikun. Fa'inkanal amilu fi'lan ghoiro mutasarrifin. Akan tetapi jika amil itu berupa fi'il yang bukan mutasarrif, au sifatan tushbihul fi'lal jamida, ya atau amil itu berupa sifat, namun merip, me, menyerupai fi'il jamid, bukan menyerupai fi'il yang mutasarrif. Contohnya apa? Wahuwas mutafdili. Ya, contoh sifat yang menyerupai fi'il jamid adalah isim tafdil. Nah, isim tafdil itu bukan sifah yang menyerupai fi'il mutasarrif, tetapi menyerupai fi'il jamid. Maka apa? Lam yajuz taqdimul hali ala amiliha. Maka tidak boleh hal itu mendahului amilnya. Fal awalu, maka contoh yang pertama, contoh yang pertama berarti amilnya berupa fi'il yang ghairu mutasarrif. Atau fiil yang jamid mudahnya. Contoh dari fiil yang bukan mutasarrif adalah nahwu ma ahsanal ghaniya mutawadhi'an. Ma ahsanal ghaniya mutawadhi'an. Ya betapa hebatnya atau betapa indahnya orang kaya yang dalam keadaan tawadhu. Ya, maka di sini ahsana itu adalah fiil ta'ajjub. Dan fiil ta'ajjub itu bukan fiil yang mutasarrif. Dia selalu dalam keadaan seperti itu. Fa mutawadhi'an halun minal ghaniyya. Maka mutawadhi'an adalah hal dari lafat al-ghaniyya. Wa huwa wajibut ta'khiri anil amili ahsana dan mutawadian itu wajib diakhirkan dari amilnya yaitu lafat ahsana. Mengapa li'annahu fi'lun ghairu mutasarrifin? Karena ahsana itu adalah fi'il yang bukan mutasarrif. Bisa babisti'malihi fit ta'ajjubi. Karena fi'il tersebut itu digunakan dalam uslub atau gaya bahasa ta'ajjub Ya, fi'il ta'ajub itu adalah fi'il yang bukan mutasarrif. Kemudian beliau melanjutkan wa mithalutsani dan contoh yang kedua, yang kedua berarti sifatan tushbihul fi'lal jamida, yaitu sifah namun yang menyerupai fi'il yang jamid. Contohnya apa? Hada afsahun nasi khotiban. Hada afsahun nasi khotiban orang ini adalah manusia yang paling fasih ya, dalam keadaan berceramah atau berkhutbah. Kemudian beliau melanjutkan fakhatiban halun min fa'ili afsahu. Maka khatiban adalah hal dari fa'il yang ada pada lafat afsahu. Al-mustatiri fihi yang fa'il itu ya terkandung atau tersembunyi dalam lafat afsahu wa huwa wajibut ta'khiri 'anil 'amili afsahu. Maka hal khotiban itu wajib diakhirkan dari amilnya yaitu lafat afsahu. Mengapa? Li'annahu wasfun la yushbihul fi'lal mutasarrifa. Karena afsah, afsahu itu adalah wasf yang tidak menyerupai fi'il yang mutasarrif. Ya, kita lihat catatan kaki. Af'alut tafdili syabihun bil fi'lil jamidi. Ya, af'alu yang bermakna tafdil, ya bermakna lebih, ya bermakna paling, itu serupanya dengan fi'il jamid, ya bukan serupa dengan fi'il mutasarrif. Mengapa? li'annahu fi kathirin min ahwalihi la yaqbalu alamatat ta'nifi ala alamatat tathniyati awil jam'i. Karena af'alut tafdil pada mayoritas keadaannya itu tidak menerima tanda taknis. Ya, tidak menerima tanda taknif. Ya, kita lihat ya, hampir selalu kita temui af'alu itu tidak menerima tanda ta'nits. Wala alamatat tathniyati awil jam'i. Dan af'alu yang bermakna tafdil juga tidak menerima tanda tathniyah ya, dan juga tanda jamak pada mayoritas keadaannya. Fa khalafa fa khalafa bidzalika al-mushtaqqati al-asliyata Ya faqala fa bidzalika al-mushtaqatil asliyata. Maka dengan hal tersebut af'alu yang bermakna tafdil itu tidak atau dia itu berbeda atau berselisih dengan isim-isim mustaq yang asli. Ya, isim-isim mustaq yang asli. Karena yang namanya mustaq itu ya dia itu bisa menerima tanda taknif, ya tanda tasniyah dan tanda jamak pada mayoritas keadaannya. Contoh apa? Contohnya apa? Mustaq yang asli kasmil fa'ili seperti isim fa'il, wasmil maf'uli dan juga isim maf'ul. Kita kembali ke atas. Wa yustathna min dhalika mas'alatun sayadhkuruha ibnu Malikin rahimahullahu. Dan dikecualikan dari pembahasan ini, itu permasalahan yang akan disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya sebentar lagi. Ya, nanti akan disebutkan apa yang dikecualikan dari kondisi ini. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wal halu in yunsab bi fi'lin surrifa ila akhirih. Ai maksudnya innal hala idza nusiba bi fi'lin mutasarrifin ya hal itu jika dinasabkan oleh fi'il yang mutasarrif au bi sifatin tushbihul fi'lal mutasarrifa atau jika hal itu dinasabkan oleh sifah yang menyerupai fiil yang mutasarrif, jaza taqdimuhu ala amilihi. Maka boleh mendahulukan hal dari amilnya. Wa ta'khiruhu anhu dan boleh juga mengakhirkan hal dari amilnya. Ya berarti boleh mendahulukan hal dari amilnya atau boleh mengakhirkan hal dari amilnya. Summa mathala bimithalaini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan dua contoh. Al-awwalu lis Contoh yang pertama itu untuk sifah yang menyerupai fiil mutasarrif. Wathani lil fi'li dan contoh yang kedua untuk ya memberikan contoh uh, ketika amilnya berupa fiil yang mutasarrif fa musri'an halun halun taqaddama ala amilihi maka lafat musri'an adalah hal yang didahulukan atau mendahului amilnya amilnya apa rohilun ya lafat rohilun Wahuwas mufa'ilin dan rohilun adalah isim fa'il maka dia adalah sifah yang menyerupai fiil yang mutasarrif wa mukhlishan halun taqaddama ala amilihi da'a. Dan lafat mukhlishan adalah hal yang mendahului amilnya, yaitu lafat da'a. Wa huwa fi'lun mutasarrifun. Dan da'a adalah fi'il yang mutasarrif. Kemudian beliau melanjutkan, Mas'alatun la yajuzu fiha taqaddumul hali ala amiliha. Ya, permasalahan di mana hal itu tidak boleh mendahului amilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-345 dan bait yang ke-346. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa amilun dummina ma'nal fi'lila hurufahu muakhkharan lan ya'mala katil kalaita wa ka'annan wa nadar nahwu sa'idun mustaqirran fi hajar maka dalam bait ini Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan jika amil itu mengandung makna fiil ya dan amil itu jika mengandung makna fiil namun tidak mengandung hurufnya Nah, di sini yang dimaksud adalah amil yang maknawi, bukan amil yang lafzi. Jika amil yang beramal padahal, itu adalah berupa amil yang maknawi. <clears throat> ya, jadi jika amil yang beramal padahal, itu berupa amil yang lafzi. Maaf, jika amil yang beramal padahal, itu adalah amil yang maknawi. Ya, bukan amil lafzi. Amil maknawi itu adalah amil yang mengandung makna fiil tetapi tidak mengandung huruf-huruf dari fiil tersebut. Maka apa? Mu'akhoron lan ya'mala. Kalau amil tersebut diakhirkan dari halnya, maka dia tidak bisa beramal kepada hal tersebut. Ya. Jadi kalau amil yang maknawi diakhirkan dari halnya, dia tidak akan bisa beramal pada hal tersebut. Ya, artinya tidak boleh ya tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya pada amil yang maknawi. Ka tilka, contohnya adalah tilka. Contoh amil yang eh, maknawi itu adalah isim isyarah tilka. Kemudian laita, ya laita adalah huruf tamanni. Ya huruf tamanni, huruf yang menunjukkan ya angan-angan ya harapan. Wa ka'anna. Dan contoh yang lain adalah huruf tashbih. Ya, sesuatu yang menunjukkan penyerupaan. Kemudian wa nadaro sa'idun mustaqirron fi hajarin. Ya. Kemudian jarang atau jarang ditemui contoh sa'idun mustaqirron fi hajarin yaitu ya asalnya sa'idun fi hajarin mustaqirron. Sa'id itu berada di hajar dalam keadaan menetap atau bermukim. Maka di sini mustaqirron itu hal dari syibhul jumlah atau jar majrur fi hajarin. Ya, mustaqirron adalah hal dari fi hajarin atau jar majrur atau syibhul jumlah. Nah, tadi dikatakan tidak boleh tetapi di sini ada ya sa'idun mustaqirron fi hajarin. Itu ada disebutkan oleh orang Arab nah, tapi nadaro ya, jarang. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan Fuhima mimma taqaddama annal amila fil hali idza kana fi'lan ghayra mutasarrifin aw sifatan tushbihul fi'la ghairal mutasarrifi fa innahu la yajuzu taqattumul hali ala hadzal amili. Dipahami dari penjelasan yang telah berlalu annal amila fil hali ya amil padahal itu idza kana fi'lan ghaira mutasarrifin jika berupa fi'il yang bukan mutasarrif au sifatan tushbihul fi'la ghairal mutasarrifi atau amilnya berupa sifah, namun menyerupai fiil yang bukan mutasarrif. Mudahnya menyerupai fiil jamid. Fa'innahu la yajuzu taqottumul hali ala hadal amili. Maka tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya. Wa mas'alatan tsalitsatan. Maka kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu di sini menjelaskan permasalahan yang ketiga. La yajuzu taqaddumul halifiha ala amiliha. Di mana tidak boleh mendahulukan hal ya dalam permasalahan ini tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya. Kapan itu? Wahia an yakunal amilu ma'nawiyan yaitu ketika amilnya itu berupa amil yang maknawi. Wal muradu bihi dan yang dimaksud dengan amil maknawi itu adalah kullu lafdhin tadammana ma'nal fi'li duna hurufihi. Yaitu setiap lafat yang mengandung makna fi'il namun tidak mengandung hurufnya. Contohnya apa? Ka asma'il isyarati seperti isim-isim isyarah. Wa harfit tamanni, ya huruf tamanni, huruf yang menunjukkan angan-angan atau harapan. Wat tashbihi, dan huruf tashbih, huruf yang menunjukkan akan keserupaan. Wat dhorfi, dan juga dhorof. Wal jari wal majeruri, dan juga jar Nah, Nahwu contohnya, hadza manziluka wasi'an ya hadza manziluka wasi'an ini adalah rumahmu yang dalam keadaan luas ya kira-kira seperti itu fawasi'an halun minal khobari manzilu maka wasi'an adalah hal dari khobar yaitu lafat manzilu Wal amilu huwasmul isyarati. Dan amilnya adalah isim isyarah hadza. Wa huwa mutadamminun ma'nal fi'li ushiru Dan lafat hadza itu mengandung makna fi'il ushiru Ya, kan hadza ini seolah-olah mengatakan saya menunjuk. Ya, saya menunjuk, usyiru, saya menunjuk. Karena memang tujuannya untuk isyarah, ya, untuk menunjukkan, untuk mengisyaratkan. tuna hurufihi, dan usyiru, maaf, dan hada, itu tidak mengandung huruf dari usyiru. Tapi mengandung maknanya. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat ke-52. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Fatilka buyutuhum khawiyah. Fatilka tuhum khawiyah. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Minan nuhati man yara annasmal isyarati la ya'malu fil hali. Di antara para ulama nahwu itu ada yang berpendapat bahwa isim isyarah itu tidak bisa beramal pada hal. Kemudian yang beramal apa? Wal amilu fi'lun muqaddarun yang beramal adalah fiil yang ditakdirkan. Ya, yang tadi dianggap ada kemudian ya, disembunyikan atau dihapus, ditakdirkan. Wat takdiru fil ayati, maka takdirnya kalau dalam ayat ini, kalau mengikuti pendapat ulama yang tidak memperbolehkan isim isyarah beramal pada hal. Itu takdirnya bagaimana? Unzuru ila buyutihim khawiyatan. Ya unzuru ila buyutihim khawiyatan. Ya lihatlah kalian kepada rumah-rumah mereka yang dalam keadaan hancur. Jadi kalau menurut para ulama nahwu tersebut, itu yang beramal bukan tilka, tetapi yang beramal adalah fiil yang ditakdirkan yaitu unzuru. Ya, tetapi kalau kita kembali ke atas menurut uh, pendapat ulama nahwu yang lain, fakhawiyatan halun min buyutihim. Kalafat khawiyatan itu adalah hal dari buyut, maaf. Fakhawiyatan halun min buyutuhum. Maka hal khawiyatan itu adalah hal dari lafat buyutuhum. Wal amilu fihi ismul isyarati. Dan yang beramal pada khawiyatan, ya, yang beramal pada khawiyatan, halnya adalah ismul isyarah tilka. Ya, tetapi tadi ada ulama yang berpendapat, yang beramal itu bukan tilka, tetapi fiil yang ditakdirkan. Wa mithalu harfit tamanni, ya, tadi adalah contoh kalau yang beramal isim isyarah. Nah ini yang kedua, contoh jika yang beramal adalah huruf tamanni. Ya huruf tamanni, huruf yang menunjukkan angan-angan atau harapan. Yaitu apa? Laita taliba muta'alliman mustaqimun fi akhlaqihi. Ya, laita taliba muta'alliman mustaqimun fi akhlaqihi. Mudah-mudahan pelajar tersebut yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu, ya muta'alliman berarti hal dari at-talibu. Mudah-mudahan apa? Mustaqimun fi akhlaqihi. Ya, lurus atau istiqomah dalam akhlaknya. Ya, maka di sini amilnya itu adalah huruf tamani laita. Kemudian wa mithalu harfi tashbihi dan contoh kalau yang beramal itu berupa huruf tashbih itu adalah ka'annal bakhirata waqifatan fundukun kabirun. Ka'annal bakhirata waqifatan fundukun kabirun. Ya, kapal Bakhirah itu kapal yang besar, ya, mungkin kapal pesiar. Ya, kapal pesiar tersebut wakifatan dalam keadaan diam itu seolah-olah seperti hotel yang besar. Ya ka'annal baqirata waqifatan fundukun kabirun. Kapal tersebut, kapal pesiar tersebut dalam keadaan diam itu selayaknya atau seperti hotel yang besar. Ya karena sekarang kan cukup banyak ya kapal-kapal pesiar yang Ya memang fasilitasnya seperti hotel, ada tempat tinggal, kemudian ada sarana olahraga dan lain sebagainya. Maka pada saat dia diam tidak berlayar, itu ya fungsinya seperti hotel yang besar. Kita lihat catatan kaki. Al-funduku, yang dimaksud dengan funduk di sini adalah huwal makanul ladzi yanzilu fihil ghoribu kathiron. Yang namanya funduk adalah tempat di mana orang-orang asing yang banyak itu dapat tinggal. Ya, jadi tempat di mana orang-orang asing yang banyak itu dapat tinggal, ya hotel seperti itu. Wajam'uhu fanadiku dan jamak dari fundukun adalah fanadiku. Al-Wafi ini dapat dilihat di kamus Al-Wafi atau mu'jamun wasitun dapat dilihat di kamus mu'jam wasit safhata thamanin wa sab'ina wa arba'i mi'atin halaman 478 ya fundukun kita kembali ke atas fa muta'alliman halun min minat taliba ya maka tadi tadi kan ada laita taliba muta'alliman mustaqimun fi akhlaqihi maka lafat muta'alliman adalah hal dari lafat at-taliba. Wal amilu fiha laita. Dan yang beramal pada hal itu adalah laita, yaitu huruf tamanni. Li'annaha bima'nal fi'li atamanna. Dan laita itu mengandung makna fi'il atamanna. Ya, saya berharap duna hurufihi tanpa mengandung hurufnya laita tidak mengandung huruf-huruf dari atamanna kemudian pada contoh yang kedua wawa kifatan halun minal bakhirota ya wawa kifatan halun minal bakhirota dan lafat waqifatan itu hal dari lafat al-bakhirota wal amilu fiha ka'anna dan yang beramal padahal itu adalah huruf tasbih ka'anna. Li'annaha bima'nal fi'li usyabbihu. Karena ka'anna itu mengandung makna fi'il usyabbihu, saya menyerupakan. Duna hurufihi, dan ka'anna tidak mengandung huruf dari usyabbihu. Kemudian wa mithalu syibahil jumlati dan contoh yang amilnya berupa syibahul jumlah itu adalah al-ghurfatu indaka wasi'atan. Al-ghurfatu indaka wasi'atan. Ruangan yang ada di sebelahmu itu dalam keadaan luas. Ya. Kemudian contoh yang lain itu tadi yang dzaraf ya. Syibahul jumlahnya berupa dzaraf indaka atau yang berupa jar majrur annakhlatu fi mazra'atika muthmiratan annakhlatu fi mazra'atika muthmiratan pohon kurma yang ada di kebunmu itu dalam keadaan berbuah ya maka amilnya di sini fi mazra'atika fawasi'atan halun minat domiri fi maka wasi'atan adalah hal dari domir yang ada pada dhorof, berarti kaf yang ada pada indaka. Wa muthmiratan halun minat domiri fil jari wal majaruri. Dan muthmiratan adalah hal dari domir yang ada pada jar majarur, fi mazroatika, berarti kaf yang ada pada fi mazroatika wal amilu fihima syibahul jumlati dan amil yang beramal kepada uh, keduanya itu berupa syibahul jumlah ya fala yajuzu taqaddumul hali 'alal amili fil amsilatil madhkurati maka tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya pada contoh-contoh yang telah disebutkan وقد أجاز بعض النحات تقدم الحال على ala شبه الجملة Dan sungguh sebagian ulama nahwu itu memperbolehkan hal mendahului amilnya. Ya, sebagian ulama nahwu itu memperbolehkan hal mendahului amilnya syibhal jumlati yang amilnya itu dalam bentuk syibahul jumlah atau dibuat sifat saja. Ah, wa qada ajaza ba'dun nuhati taqattumal khali ala amiliha syibahil jumlati. Ya syibahil jumlati. Dibuat tapi saja dari amil. Ya amilnya yang berupa syibahul jumlah. Bisyarti namun memberikan syarat antatawassatol halu baina mubtada'in mutaqaddimin wa khabarihi shibahil jumlatil mutaakhiri anhu. Ya, ulama yang memperbolehkan hal mendahului amilnya di mana amilnya berupa syibhul jumlah itu memberikan syarat. Syaratnya apa? Antatawassatol halu baina mubtada'in mutaqaddimin Hal itu harus berada di antara mubtada yang didahulukan wa khobarihi shibahil jumlatil mutaakhiri dan khobarnya yang berupa shibahul jumlah yang diakhirkan darinya. Jadi apa urutannya mubtada, kemudian hal, kemudian eh, khobarnya yang berupa shibahul jumlah. Urutannya seperti itu. Mmm, ya, seperti itu. Ya, bisyarti satol halu betadain mubtada'in timin wa khabarihi jumlah jumlatil mutaakhiri anhu wa 'anil hali Ya, syaratnya hal itu harus berada di antara mu mubtada' yang didahulukan dan khobarnya yang diakhirkan yang berupa syibhul jumlah. Ya, dan juga diakhirkan dari halnya secara bersamaan. Jadi urutannya mubtada, kemudian hal, kemudian khobarnya yang berupa syibhul jumlah. Wastadallu bisama'i dan ulama nahwu yang memperbolehkan hal tersebut itu berdalil dengan sama ya dengan apa yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Kaqauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair Bina ada aufun wahwa badiya zillatin ladaikum falam ya'dam wala an wala nasra. Ya Auf itu meminta perlindungan kepada kami dan dia itu di sisi kalian itu dalam keadaan jelas kelemahannya. Ya, jadi syahidnya wa huwa badiya zillatin ladaikum. Asalnya wa huwa ladaikum badiya zillatin. Dan dia itu di sisi kalian itu dalam keadaan jelas kelemahannya. Falam ya'dam wala'an wala nasro Maka ia ya tidak kehilangan kesetiaan dan juga tidak pertolong, pertolongan ya dan dia tidak kehilangan eh, kesetiaan dan juga pertolongan. Nah, kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. ada itu maksudnya adalah iltaja'a. Ya, adza itu adalah iltaja'a. Itu berlindung, berlindung. Kemudian badia zillatin maksudnya adalah zohirol mahanati. Ya, jelas kelemahannya, kehinaannya. Walaan dan lafat walaan minal muwalati ditul muadati. Walaan dari kata mualah, ya kesetiaan. Itu lawan dari muadah ya ditul muadati lawan, lawan dari muadah yaitu permusuhan. Yang yang yang dari syair tadi wahwa atau wahwa al wawu lil hali. Ya, waw, wawu yang ada pada wahwa, ya, wawu yang pertama itu adalah wawu hal. Wahwa mubtada'un dan lafat huwa itu mubtada'. Badia halun minat domiril mustakini fi ladaikum. Dan badia itu adalah hal dari domir yang terkandung pada ladaikum. Ya berarti domir kum atau kaf yang ada di situ al-waqi'i khobaron lil mubtada'i di mana ladaikum itu kedudukannya sebagai khobar dari mubtada. Zillatin mudhafun ilaihi dan zillatin adalah mudhafun ilaihi dari badia. Kita kembali ke atas. Fabadia halun maka lafat badia adalah hal wa qad taqaddama ala amilihi Eh, adzarfi ladaikum. Dan lafat dan hal badia itu mendahului amilnya yaitu adzarfi ladaikum yaitu dzaraf ladaikum. Al-waqi'i khobaron yang dzaraf tersebut itu menempati kedudukan khobar. Ma'a tawassutihi bainal mubtada'i wal khobari. Ya, dalam keadaan Hal itu berada di antara mubtada dan khobar, ya berada di pertengahan antara mubtada dan khobar. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa amilun dummina ma'nal fi'li ila akhirih. Ai, maksudnya adalah, innal amilal ma'nawiyya, ya, sesungguhnya amil yang maknawi, yaitu amil ma'nawi wa alladhi yatadammanu ma'nal fi'li la hurufihi la hurufahu ya wa alladhi yatadammanu ma'nal fi'li la hurufahu yaitu amil yang mengandung makna fi'il namun tidak mengandung huruf-huruf dari fi'il tersebut maka apa? Amil maknawi la ya'malun nasba fil hali idza kana mutaakhiran anha. Amil maknawi itu tidak bisa beramal atau tidak bisa menasabkan hal jika amil maknawi itu diakhirkan dari hal. Ya mudahnya tidak boleh, ya tidak boleh amil maknawi diakhirkan dari hal karena nanti dia tidak bisa beramal kepada hal bihaitsu tataqaddamu alaihi. Di mana kalau amal amil itu diakhirkan dari hal, maka hal itu ya, mendahului amil. Ya, kan ya kalau amil itu diakhirkan dari hal, berarti hal itu mendahului amil. Itu tidak bisa beramal kalau amilnya maknawi. Summa zakaro amsilatan minal amilil ma'nawiyyi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan contoh-contoh dari amil ma'nawi. Summa bayyana anna taqdimal hali ala amiliha al-ma'nawiyyi ya shibahil jumlati nadirun indahu. Ya summa bayyana anna taqdimal hali ala amiliha al-ma'nawiyyi shibahil jumlati nadirun indahu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa mendahulukan hal dari amilnya di mana amilnya itu amil maknawi yang berupa syibhul jumlah. Nah, yang seperti itu nadirun indahu ya jarang terjadi menurut beliau. Summa masalalahu lahu biqaulihi, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dengan ucapan beliau sa'idun mustaqirron fi hajarin. Ya sa'idun mustaqirron fi hajarin. Sa'id itu ada di negeri Hajar dalam keadaan menetap. Fa taqaddama al khalu mustaqirron 'alal 'amili fi hajarin maka halnya yaitu mustaqirron itu mendahului amilnya yaitu fi hajarin jar majrur fi hajarin wa hajarun ismun li thalathati mawadhi'a dan hajarun adalah tempat atau maaf hajarun adalah nama bagi tiga tempat apa saja itu yang pertama li jami'i nawahi al-bahraini ya li jami'i nawahi al-bahraini yaitu tem, uh, Hajar itu menunjukkan tempat ya di seluruh sisi-sisi dari negeri Bahrain. Ya, sisi-sisi dari uh, ya, seluruh sisi-sisi dari negeri Bahrain. Ya, nawahi itu jamak dari nahiyah. Sisi. Kemudian wali qaryatin Kurib kurbal madinatin nabawiyati ya liqor wa liqoryatin kurbal madinatin nabawiyati dan hajar itu juga bisa dinamai untuk sebuah kota atau kampung yang dekat dengan Madinah Nabawiyah kemudian wabal datin fil yamani dan hajar itu bisa juga digunakan untuk menamai tempat ya, sebuah kota di negeri Yaman. Kemudian berikutnya yang tadi disebutkan dalam dua bait yang sebelumnya yaitu mas'alatun mustatsnatun min man'i taqaddumil hali ala amiliha. Ya mas'alatun mustatsnatun min man'i taqaddumil hali ala amiliha. Yaitu permasalahan yang dikecualikan ya dari tidak bolehnya mendahulukan hal dari amilnya. Tadi kan sudah disebutkan perkara-perkara yang hal itu tidak boleh mendahului amilnya. Namun di sini adalah permasalahan yang dikecualikan. Wanahwu ya dan contoh eh, kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-347 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa nahwu zaidun mufradan an faumin amrin mu'anan mustajazun lan yahin dan contoh zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan nah contohnya apa di sini Zaid dalam keadaan bersendirian itu lebih bermanfaat daripada Amr yang dalam keadaan ditolong. Ya. Maka apa di sini? Contoh yang seperti ini, mustajazun lan yahin. Maka yang seperti ini itu boleh. Ya, boleh. Kemudian lan yahin, lan yahin. Ya. Contoh yang seperti ini itu tidak lemah. Ya, tidak lemah. Ini penggunaan yang benar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan eh, taqaddama anna af'ala tafdhili la ya'malu fil hali mutaqaddimatan. Telah berlalu penjelasan bahwa af'alu yang bermakna tafdil ya af'alu yang bermakna tafdil berarti eh, yang bermakna lebih atau juga bermakna paling itu la ya'malu fil hali mutaqaddimatan ya dia tidak bisa beramal pada hal jika halnya itu didahulukan karena apa tadi af'alut tafdil itu lebih menyerupai fiil yang jamit ya, lebih menyerupai fiil yang jamit maka dia kalau halnya didahulukan, dia tidak bisa beramal kepada hal tersebut. Wa dzakarahuna annahu yustathna min dzalika mas'alatun. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala <clears throat> ya ya wa dzakarahuna annahu yustathna min dzalika mas'alatun dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu men menyebutkan di sini bahwa ada permasalahan yang dikecualikan dalam permasalahan tersebut. Yaitu apa? Wahia ma idza fuddila syai'un fi halin ala nafsihi au ghairihi fi halin ukhra. Ya, ini perlu uh, perlu ya sedikit perlahan. Jadi permasalahan tersebut itu jika sesuatu itu ditafdil Ya, sesuatu itu ditafdil, diutamakan. Ya, pada suatu keadaan. Ya, suatu keadaan. Nah, didahulu diutamakan terhadap apa? Diutamakan terhadap nafsihi, ya dirinya, au ghairihi atau diutamakan kepada yang selainnya, fi halin ukhro, pada keadaan yang lain. Ya nanti dengan contoh akan lebih mudah memahami ungkapan ini, ungkapan ini ya wahia ma idza fuddila syai'un fi halin ala nafsihi aw ghairihi fi halin ukhra. Ya. Kemudian beliau melanjutkan fa inna af'alat tafdili ya'malu fi halaini ihdahuma mutaqaddimatun alaihi. Ya karena apa? Nanti af'alut tafdil itu akan beramal pada dua hal. Ya, beramal pada dua hal. Yang hal yang pertama itu didahulukan. Wal ukhra mutaakhiratun anhu dan hal yang lain itu diakhirkan darinya. Ya. Jadi nanti af'alut at-tafdil itu beramal pada dua hal. Yang hal yang pertama itu mendahului amilnya Kemudian hal yang lain itu mengakhiri lebih akhir dari halnya. Ya, maka contohnya apa? Famithalul mufaddali ala nafsihi. Ya, maka contoh kalau yang diutamakan itu masih pada dirinya sendiri. Kan tadi ada ma idza fuddila syai'un fi halin ala nafsihi. Nah, ini yang contoh yang nafsihi. Ya, jadi bisa membandingkan sesuatu terhadap dirinya sendiri itu bisa. Contohnya apa? Hadzat tamru busron atau yabu minhu rutoban. Ya hadzat tamru busron atau yabu minhu rutoban. Ini ungkapan yang ya banyak ditemui dari orang Arab. Ya hadzat tamru busron atau yabu minhu rutoban. Kurma ini dalam keadaan busar itu lebih manis dari kurma dalam keadaan rutob. Ya, jadi kurma ini dalam keadaan busar itu lebih manis daripada kurma yang dalam keadaan rutop. Nah, jadi yang dibandingkan itu sama-sama kurma, namun dalam keadaan yang berbeda. Ya, dalam keadaan yang berbeda, ya fi halin dan yang satu fi halin ukhra. Nah, kurma dalam keadaan busar itu lebih manis daripada kurma yang dalam keadaan rutop. Ya, ini tahapan kurma karena kurma itu kan Tadinya mentah, ya masih hijau. Kemudian nanti mulai menguning. Nah, pada saat menguning itu biasa disebut sebagai buser. Ya, buser. Kemudian nanti mulai mulai ada menghitamnya sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan rotop. Nah, berarti ungkapan ini menunjukkan kurma dalam keadaan yang mulai menguning itu lebih manis atau lebih enak dibandingkan kurma yang yang mulai ada hitam-hitamnya. Ya, berarti yang dibandingkan itu sama-sama kurma, namun dalam keadaan yang berbeda. Fabusron halun minat domiri fi atoyabu. Maka busron adalah hal dari domir yang terkandung pada atoyabu. Al-waqi'i fa'ilan, yang dia itu menjadi fa'il ya menjadi fa'il wa rutoban halun minat domiril majeruri minhu dan um, rutoban itu adalah hal dari domir yang majerur dengan huruf jarmin ya berarti hak yang ada pada minhu wa huwa muta'alliqun bi atiyabu dan minhu itu yang muta'alliq terkait dengan lafat at Wal amilu fihima atyabu dan yang beramal pada busron dan rutoban itu sama-sama eh, sama-sama eh, isim tafdil ya atau af'alut tafdil atyabu. Jadi yang beramal itu sama atyabu. Wal makna dan makna dari ungkapan tersebut hadat tamru fi hali kaunihi busron atau yabu min nafsihi fi hali kaunihi rutoban. Kurma ini itu dalam keadaannya yang menjadi pusar, itu lebih manis atau lebih enak daripada ya, dirinya, daripada kurma itu sendiri dalam keadaan rutob. Kemudian beliau melanjutkan, wa الْمُفَدَّلِ mufaddali ala dan contoh yang ditafdil, diutamakan dari yang selainnya, ya tadi kan kepada dirinya, ini yang kepada selainnya. Contohnya apa? Yang tadi, yang ada di contoh, Zaidun mufrodan anfa'u min amrin mu'anan. Zaid, Zaid dalam keadaan sendiri, itu lebih bermanfaat daripada Amr yang dalam keadaan dibantu. Famufrodan halun minat domiril mustatiri fi anfa'u. Maka mufrodan itu adalah hal dari domir mustatir yang terkandung pada anfa'u. Wa mu'anan halun min amrin. Dan mu'anan adalah hal dari amrin. Wal amilu fihima anfa'u. Dan yang beramal kepada mufrodan dan mu'anan itu adalah Ah, af'alut tafdil anfa'u. Wal makna dan makna dari ungkapan ini anna Zaidan fi halin fi radihi anfa'u min amrin fi halati i'anatihi. Ya anna Zaidan fi halin fi radihi anfa'u min amrin fi halati i'anatihi. Bahwa Zaid dalam keadaan bersendirian, dalam keadaan bersendirian itu lebih bermanfaat daripada Amr dalam keadaan dibantu. Ya. Fa'amila af'alut tafdili fi halaini. Dan af'alut tafdil itu dapat beramal pada dua hal. Yang kita lihat di sini, semua af'alut tafdil itu beramal pada dua hal. Ihdahuma mutaqottimatun. Hal yang pertama itu mendahului af'alut tafdilnya. Wal ukhra mutaakhiratun. Dan hal yang lain itu datang setelah atau datang diakhirkan dari af'alut tafdilnya. Wala yajuzu taqdimu hadainil halaini ala af'alit tafdili. Maka tidak boleh ya, kedua hal tersebut itu mendahului af'alu tafdil. Jadi tidak boleh dua-duanya mendahului af'alu itu tidak boleh. Wala ta'khiruhuma anhu dan juga tidak boleh kedua hal tersebut itu datang setelah af'alu at-tafdil juga tidak boleh. Ya tidak boleh. Jadi harus mengapit. Harus yang satu di awal, kemudian yang kedua di akhir. Harus seperti itu. Tidak boleh dua-duanya mendahului tidak boleh juga dua-duanya eh, mengakhiri atau maaf, dua-duanya itu di akhir, tidak boleh. Wa qauluhu dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau mustajazun lan yahin maksudnya adalah ai ajazahun nuhatu. Para ulama nahwu itu memperbolehkan hal tersebut. Wa qauluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala lan yahin bifathil ya'i wa kasril ha'i dengan menfathahkan ya dan mengkasrohkan ha ai maksudnya lan yud'af lan yud hmm, lan yad'ufa mithlu hadzal uslubi lan yad'ufa mithlu hadzal uslubi ya contoh yang seperti uslub ini itu tidak lemah hmm, tidak lemah Bal huwa isti'malun sahihun la mani'a minhu. Bahkan itu adalah penggunaan yang sahih yang tidak ada larangan di dalamnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.